Atau Tony, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya pemerintah memang nggak pernah mau tahu ya dia ada bikin kerjasama dengan China kirim gas begitu murah ke China. Kita juga nggak tahu insentif apa yang didapat oleh pejabat yang melakukan MOU itu gitu loh. Nah sedangkan di dalam negeri sendiri mau pakai gas itu susah, minta ampun industri aja itu harus ngantri. Nah gimana kita mau bersaing sedangkan China yang memang udah super canggih bikin barang murah dia dapat gas begitu murah lagi nah ini yang pemerintah yang salah besar masih Dahlan Iskan sebagai profesional jadi ambil tindakan yang cepat jangan sampai ini mati-mati terus kalau pejabat lain mungkin nggak peduli yang penting rumahnya nggak mati gitu loh tapi dia ini memikirkan banyak banyak aspek jadi makanya dia ambil hal itu saya kira nggak ada yang perlu dipermasalahkan kalau itu karena memang negara sendiri dari atas itu yang minta ampun saya nggak ngerti kenapa harga gas itu dijual murah banget makasih Baik, terima kasih Pak Tony. Berikutnya Pak Yanuar, selamat pagi. Ah, Bu, kalau katanya Dahlan Iksan itu kekurangan dan betul. Jadi bekas kita itu sebetulnya kalau kita lihat di dunia itu sangat tidak kekurangan, berlebihan. Contohnya aja di Bojonegoro itu baru dikelola minyaknya, di Bontang itu ada lagi jadi banyak sekali sumber gas yang mencukupi bukan hanya Jakarta, Indonesia, tapi bahkan Anda itu belum Pak Yanwar? Ya. Sinyal kurang bagus, silakan Pak. Ya. Ya, baik. Berikutnya dengan selamat pagi, Pak David. Iya, pagi Bu. Silakan. Monitor radio boleh dipelankan dulu Pak David. Kenapa? Monitor radionya boleh dipelankan dulu supaya tidak feedback. Bu ya. Oke. Ya Bu, saya pikir eh, keputusan Pak Dahlan itu cukup baik lah ya. Memang mau jadi pemimpin besar itu masih banyak hambatan lah. Tapi saya pikir eh, resiko pemimpin mengambil resiko begitu itu memang ya seorang pemimpin yang akan jadi besar ya. Walaupun nanti di dalam hari kita nggak tahu juga mungkin bisa terhambat juga dengan hal-hal begitu ya. Tapi kita pikir pemimpin harus berani mengambil resiko dan ya sebetulnya kita harus ini ya dukung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Pak Bayu, selamat pagi. Iya, pagi. Iya, kalau soal gas eh, susah di dalam negeri sudah umum ya dari tahun tahun yang lalu. Itu kan dari zaman Pemerintahan Megawati itu yang dansa-dansa itu terus kan MOU yang sampai sekarang udah susah itu buat apa namanya rubahnya itu kalau dalam ini kan saya pikir dia berani ambil resiko karena dia ya minta LN waktu itu jadi ya ini permainan semua gitu dalam kan terakhir-terakhir ini kan vokal gitu kan jadi ya carilah dosa-dosanya terima kasih baik terima kasih Pak Bayu berikutnya Pak Hari selamat pagi pagi silakan siapa sih Bu yang menuduh kalau DPR nggak usah didengarin Bu itu orang-orang eh, apa ya, oknum yang nggak karuan bangga raya dimakan ya nah padahal dengan bilang begini, mengumumkan begini, ini membuktikan bahwa negara ini kacau balau mengurus eh, energinya. Jadi energi yang murah dipakai orang, diekspor murah-murah, yang mahal dipakai dalam negeri. Nah siapa yang salah? Ya ini, kelihatan semua kan. Bagaimana negara ini di, di, dikelola oleh presiden sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Amin, silahkan komentarnya. Ya, selamat pagi. Pagi. <laughs> silahkan Pak Amin. Saya penggemar bisnis, saya itu penggemar bisnis ya. Saya sering dengar radio bisnis. Maksud gini, di Indonesia, negeri kan subur. Jadi saya lihat Indonesia itu banyak tukang kritik, tukang komentar. bukti sekarang kan banyak pejabat hasil kritik ya. Nah, kalau memang negeri nggak bisa diurus, kita kan dulu pernah dijajah Belanda. Saat ini sama Belanda kita tinggal terima komisi ya, atau Jepang, benar nggak? Susah amat, banyak kritiknya. Kan pejabat yang dulu di, di pemerintahan semua masih kritik. Tapi amburadul juga. Ini, ini salah, ini salah. Setelah pemerintah, kita tinggal terima komisi, oh, udah beres. Ya nggak, Pak ya? Selamat siang Pak, selamat. Selamat siang Pak. Silahkan komentarnya ya selama ini tampaknya di dalam itu uh, sukses menciptakan citra hebat tapi nyatanya berdasar penelitian BPK itu apa uh, audit BPK itu eh, ternyata banyak kerugian terus dalam berjalan bisa mati berbulan-bulan gitu kan, sebelumnya nggak ada keren mati ya mencari sehari hari gitu jadi rupanya jalan itu juga ah, ya nggak banyak nggak banyak manfaatnya hanya membuat citra aja ah, apalagi kelihatan sekali dia mau mau mau itu apa namanya mencalonkan gitu mau kelihatan gerakannya itu mau mencalonkan jadi ya ya udahlah jangan deh jalan masih kelihatan ada harapannya Jokowi daripada jalan terima kasih Terima kasih Pak Samad, Pak Yono, selamat siang. Halo. Silakan Bapak. Dengan Bapak? Gilbert. Oh Pak Gilbert, silakan Pak. Iya, saya, saya rasa eh, penilaian yang pertama tuh selalu apa ya, tendensius ya, menilai ya Padahal padahlan kan tidak seperti itu ya. Saya sendiri bukan pendukung padahlan, tapi saya lihat ini manusia yang paling langka di Indonesia ya. Jadi orang seperti padahlan Jokowi itu harus tumbuh di antara di Indonesia sebanyak-banyaknya itu. Ini kalau masalah disalahkan kepada alam aneh. Anehnya kenapa? Memang kalau gas, kalau solar ke gas kan bagus ya. Tapi pada saat itu memang gas tidak ada. Jadi aneh kalau disalahkan kepada alam yang merugikan negara 37 triliun. Ini kan hanya satu apa ya bentuk pembalasan dendam yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap orang-orang bersih di Indonesia. Padahal kan termasuk salah satu orang paling bersih ya, kalau menurut saya ya pribadi ya. Tidak ada dia pencitraan politik pencitraan apa menjadi presiden atau apa tidak ada saya lihat itu. Dia adalah orang yang benar-benar mengabdi kepada rakyat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Panggil Bapak Rudi, selamat siang. Silakan. Kalau saya sih komentarnya itu ya. Itu apa yang udah dilakukan saudara itu udah aja ke kematian kita ya. Kalau sampai listrik mati, itu apa aja dia perkembangan kita. Itu Juga orang-orang yang menuju dia merugikan itu terus bikin dia listrik mati matinya itu kan dirinya pintar tapi nggak berani ambil resiko. Jadi orang-orang seperti itu yang sudah merusak harga diri dah bikin repot bikin pada berantem ya terima kasih Pak Rudi Pak Bobo selamat siang selamat siang silakan iya itu yang apa namanya yang mau mengunderestimate Pak dalam istan itu suruh bertobat aja semuanya ya monitor radionya Pak boleh dipelankan dulu Oke, ya kerugian 37 sekian triliun karena, karena dipindahkan dari gas ke solar sekarang eh, coba kita berpikir lagi ya kalau waktu itu tidak dipindahkan Jakarta itu sering mati lampu sehari mungkin ya setengah, setengah hari atau berapa jam tapi kalau dijumlahkan selama periode itu ya betul kata Pak Dahlan berapa bulan Jakarta bisa mati dan berapa ratus triliun Jakarta dirugikan bisnisnya kan begitu Nah, jadi coba berpikir secara ini. Ini kan DPR hanya mau apa namanya? Ya benar kata Bapak yang baru barusan, hanya mau balas dendam. Gitu loh. Ya. Jadi saya tetap mendukung Pak Dahlan karena Pak Dahlan itu memang memang memang orang bersih. Ya, dan sebetulnya memang menurut menurut penelitian kami ini. gas itu ada sebetulnya, tapi itu kan dijualnya ke luar negeri, tidak dijual ke PLN, makanya pasokannya tidak ada untuk PLN gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bobo. Pak Hendra silakan. Selamat siang. Selamat siang Pak Hendra. Ya itu sih yang mojok-mojokin Pak Dahlan itu orang nggak tahu persoalan. Karena ini DPR itu sengaja mau mojokin Pak Dahlan. Sebelum Pak Dahlan aja kerugian Pak Dahlan itu juga ada berapa banyak gitu. Pak Dahlan itu cuma dan nerusin pekerjaannya tapi sekarang mau dipojokin karena saya pengen mau dipojokin sama Pak lah terima kasih terima kasih Pak Indra Pak Zainal Siang Bu Ya silahkan sama siang Pak Saya kalau yang bocoran itu kepala negara Kenapa itu Itu sampai PLN itu nggak kebagian gas Kenapa harus jual keluar Sedangkan dalam negeri kan membutuhkan gas terus yang kedua yang kedua kan ini kan politik namanya politik kan biasa lah kesalahan itu bisa berharga karena DPR kan ingin memunculkan orang-orang yang bersih kan kalau sendiri kan DPR pada korupsi semua itu Dan besar DPR itu pada korupsi makanya orang bersih pun harus diaributkan kota jadi selalu selalu dipocokkan itu ya kadang DPR memang begitu lah tau sendiri orang-orang jadi kalau orang yang bodoh-bodoh itu memang gak tau terima kasih Pak Zainal Pak Teguh selamat siang selamat siang Bu ya komentar Anda kasihan Pak Dalan sebenarnya dia akan merubah atau sebagai inovasi yang bahan bakar solar mahal akan eh, maaf, ya solar mahal akan dicantik gas namun terhalang gasnya tidak mencukupi tapi tidak di bisa dituduh dia korupsi karena dia akan merubah sistem inovasi saya kira itu bagus banget ditiru tuh baik itu perusahaan negara maupun swasta dan saya usul atau menyarankan tuh budget-budget di departemen itu kalau akhir tahun masih ada sisa tolong jangan dibuang di sembarangan bu masuk tunjuknya lagi pada saya dibuang sembarangan itu contohnya misalnya anggaran pembangunan pembangunan jalan. Jalan masih bagus sekali karena budgetnya masih buat ngecor jalan, buat perbaik aspal jalan. Padahal jalan nggak perlu dicar atau nggak perlu diaspal karena masih bagus sekali. Ya mungkin budget itu yang masih banyak. Jangan budgetnya bersihkan kan yang bersangkutan akan mendapat komisi. Itu mungkin harapannya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Bangun, silakan. Ya, itu tadi yang pertama telepon itu Pak Selamat itu nggak ngerti siapa Pak Dahlan ya Pak Dahlan itu dia kan udah itu dia bilang dia kan udah hidup dua kali itu yang harus dia ketahui itu dia itu kan hatinya udah ditangkap itu jadi dia nggak ada beban DPR itu yang perlu dibubarin itu jangan digaji itu itu penciptaan aja itu DPR itu jadi bikin itu tapi nggak jelas benar kan kata bapak barusan waktu itu kan memang digilir mati listrik tapi setelah pandangan nggak ada mati listrik ya mau dia beli dari manapun kan itu dia ya lihat dong dampak lainnya jangan dampak yang ini 30 sekian triliun tapi kan yang dihasilkan berapa dengan listrik tidak mati-mati itu itu aja DPR subuh bang terima kasih selamat siang Pak Andre ya, ya. silakan Andre silakan Pak jangan salah tanpa ada akhlak iskat ya misalkan itu gas kita itu diekspor ke Cina di kirimnya sehingga kita kekurangan langka akan gas ya padahal kan kita sudah berusaha itu ya sudah memesan gas ke negara Cina cuman belum berhasil tapi padahal kan tetap pada konsekuensinya dia tetap Jakarta harus harus nyalah lah gitu walaupun biaya mahal tetap ya pakai solar dan salah ya bukan padahal padahal tetap usaha yang ditanyakan itu kemana gasnya gas kita gas kita ini yang dilewengkan dijual ke negara lain ya itu yang harus dipersalahkan banyak pada pengusaha kenapa gas kita dijual ke luar negeri terima kasih Bu terima kasih kembali Pak Hari, silakan. Masalahnya kan gini, menurut saya. Ini kan padawan ini buka borok anggota dewan, kemudian anggota dewan dewannya nyari masalah juga, dari cari borok padawan, sedapat-dapatnya borok aja. Sama dulu waktu komentar gini, dalam lingkungan monyet ada pisang, yang monyet tadi bertanya, kita nanya ke monyet, eh siapa yang makan pisang? yang viral kan gitu jadi semuanya kebakaran jenggot jadi sebenarnya padahal anda benar kalau dia nggak pakai solar ya mati Jakarta sama banyak lagi ruginya cuma pada tolong sih ya, kasih ya Pak yang berikutnya puluh Pak FM selamat siang selamat siang dengan Johan Pak Johan silakan ya jadi ini yang menuduh pada lan itu inefisiensi ini kan DPR. DPR ini lagi disorot. Ada beberapa orang yang di tengah remo, apa namanya meminta-minta jatah ke BUMN. DPR lah berulah lagi. Jadi DPR lah sekarang yang bikin boros semua itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan, Pak Suat, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Uh, begini Pak, ini akumulasi dari kebijaksanaan pemerintah yang lalu di Orba ya. Nah, PLN, PLN itu menggunakan eh, pembelian PLTD ya, pisau yang berbahan uh, bakar BBM Kenapa? Karena sumber pendanaan untuk membangun proyek ini berdasarkan sumber pinjaman luar negeri. Nah, yang menawarkan pinjaman luar negeri ini dari berbagai negara, Beberapa negara, Jepang umpamanya, dari Prancis, dari Belanda, dan lain-lain, itu dengan risiko eh, biaya pemeliharaan dan eh, maintenance service ya, meningkat dan tidak ada pemikiran untuk eh, karena negara-negara pendonor itu mereka nggak tertarik untuk pembangunan panas bumi atau PLTU atau PLTA ya mereka tertarik untuk listrik yang berbahan, eh, berbahan bakar BBM jadi siapapun yang menjadi zero itu masih tetap mengalami inefisiensi bahan bakar ya itu ya Pak Utomo, selamat siang silakan. Selamat siang, terima kasih. Menurut saya DPR itu kurang kerjaan ya. Kenapa baru sekarang meributkan masalah ini? Penggunaan solar untuk ini pembagian listrik kan sudah bertahun-tahun lalu. Kenapa baru sekarang diributkan? Kenapa pas-pasan dengan pas eh, masalah DPR uh, eh, Sorotin untuk ini apa minta jatah? Apakah ini menjadi bargaining power buat mereka? Itu aja, terima kasih. Halo Pak Iko, Uh, eh, halo siap. Silakan Pak. Uh, kalau menurut saya ya, karena itu kondisi darurat, eh, kita pasti uh, bisa memahami gitu loh. pada mati itu lebih risikonya triliunan uh, kerugiannya bisa ratusan triliun lagi. Jadi menurut saya itu masih bisa dipahami. Di dalam bisnis kita sering menghadapi hal-hal yang begitu. Dan itu karena reasonable gitu. Nah, menurut saya memang eh, pertanyaan pertanyaan politik gitu ya dpr dan sebagainya itu ini sangat berbahaya sekali karena permainan politik nanti memasukkan orang-orang yang sudah punya performa bagus punya pengalaman track nanti bisa dicari eh, apa kejelekan-kejelekannya jadi menurut saya memang listrik di Indonesia itu memang sangat kurang karena itu energi nuklir yang tersadukan yang green ekonomi itu dikembangkan dong kan banyak orang Indonesia yang pintar-pintar bukan yang bodoh-bodoh di Indonesia itu banyak insinyur-insinyur nuklir yang bisa membangkan untuk keberadaan listrik jadi nggak makan solar solar, karena makan solar itu paling boros di Indonesia. Begitu Pak. Terima kasih Pak Eko. Kita beralih ke Pak Indra. Halo Pak Indra. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak Indra, silakan. Nah, uh, kita harus melihatnya Pak, kalau menurut saya sebetulnya tindakan padahalan itu, dia bukannya tidak mau pakai gas Pak mungkin benar apa yang dikatakan bahwa gas itu tidak mencukupi disebabkan mungkin beberapa faktor infrastrukturnya belum siap atau kemudian eh, sarana prasarana belum siap walaupun cadangan gasnya Indonesia memang ada tapi untuk menuju kepada ke pembangkit ke pembangkit listrik itu mungkin belum belum siap jadi dianggap itu kurang nah sehingga otomatis kan eh, pada lain itu kan harus ya, tetap menghidupkan mesin pak menghidupkan mesin ya mungkin dia dengan pakai solar saya rasa itu benar Nah kembali ke masalah ke masalah yang tekanan DPR sebetulnya harus dicermati itu kalau menurut saya media massa itu untuk hal-hal seperti kayak gini pasti tidak perlu di dikupas karena ini akan mem, apa, mem, eh, membanggakan orang DPR. Orang DPR itu kan cuma hanya balas dendam aja pak. Padahal udah bekerja dengan baik ditekan dengan cara begini dicari-cari kelemahannya selama dia menjabat deal apa ditekan begini karena dia kemarin sudah memberikan satu statement yang boleh kita mengatakan bahwa bikin orang DPR gerah gitu Pak. Nah itu sekarang dibalikin dengan cara begini. Nah itu saya rasa negara kita tidak akan maju karena ah yang yang mereka pikirkan tuh di belakangnya terus. Mereka cari masalah terus, bukan mencari solusi untuk negara. Tetapi bagaimana caranya menjatuhkan orang, bagaimana caranya itu istilahnya tuh orang tersebut ditekan terus kemudian diinikan dibalas dendamin gitu Pak. Saya rasa gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Halo Pak Jenny. Ya Pak, saya setuju dengan Bapak yang tadi. Karena ini konspirasi aja dari anggota DPR yang masalah karena Pak Dalan sudah membuat bola salju, jadi bergulung terus. Jadi namanya itu eh, kan dia konspirasi dari DPR karena otomatis sudah bilang BUMN itu sampai perangnya DPR. Otomatis sekarang Pak Dalan dibalik eh, posisinya dibikin masalah gitu terus terang kalau negara ini nggak bersih-bersih terus semuanya eh, prinsipnya kom, apa namanya korupsi berjamaah semuanya berjamaah nggak berani sendiri-sendiri karena mereka tuh beraninya ro royokan pak kayak lebah gitu loh royokan ya nggak berani sendiri-sendiri dihadapi nih gentleman saya satria saya hadapi oke saya korupsi saya digantung di monas itu aja udah beres kasih terima kasih Pak Jenny halo Pak Hendro Ya, sore berdiri. Mohon maaf Pak Indro, bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radio Anda? Ya, jadi saya melengkapi saja memang uh, rakyat akan berada di belakang Pak Dahlan Iskan ya. Ini anggota DPR itu boleh dibilang ya cari muka lah. Udah kebakaran jenggot gitu ya. Oke, dan terima kasih Pak Jiri. Terima kasih Pak Hendro. Masih ada waktu mitra bisnis untuk Anda berbagi komentar. Masih kami buka dan telepon 633-9160. Mitra bisnis waktu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Dia mengendaki perubahan pemakaian solar ke gas yang bisa menghemat triliunan rupiah. Namun saat itu pasokan gas tidak mencukupi sehingga terpaksa tetap menggunakan solar. Sekarang Dahlan dituduh telah merugikan negara 37 triliun, salah satunya akibat dipakainya solar untuk pembangkit listrik di Jakarta. Dahlan berdalih kalau tidak pakai solar, Jakarta bisa mati listrik berbulan-bulan. Oh, Pak Sedan, Pak Wahyu. Ya, Pak. Oh, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, kalau saya bilang kalau memang mau dipanggil, panggil dari di PLN yang pertama, jangan alam iklan doang. Karena pemanggilan itu kan karena karena pada alam、eh, mantan di PLN. Kenapa nggak panggil yang mantan di rut yang lain yang udah ketahuan korupsi, Pak? Gitu loh itu aja yang terorder korupsi dan mereka menyogok DPR untuk eh, menggolkan proyek-proyek mesin-mesin diesel ini gitu waktu pertamanya ah, itu aja Pak, terima kasih terima kasih Pak Iwan, halo Pak Bubu ya kalau menurut saya ini kayaknya anggota DPR ini sudah kerasukan setan ya kayaknya ya jadi nggak bertobat bertobat gitu sudah dulu mau jadi anggota DPR keluar uang banyak sekarang kejar setoran minta eh, apa namanya minta dari BUMN segala macam supaya kejar setoran BEP kan intinya itu begitu dia tertuduh sekarang dibalikan orang yang bersih malah diangkat tertuduh gitu loh. Jadi saya tetap berada di belakang Pak Dahlan, bahkan saya siap untuk membantu Pak Dahlan membersihkan WC bandara. Saya siap ikut. Lebih baik saya membersihkan WC bandara bersama Pak Dahlan Iskan daripada dengerin orang-orang DPR yang kerasukan setan itu. Makasih Pak.